Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ma'ani ba'dil hurufi. Berkata Syaikh Ahmadullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau dalilus saliki ila alfiyati bin malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai huruf jar. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ma'ani ba'dil hurufi, yaitu makna-makna yang dimiliki oleh sebagian dari huruf jar. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-371 sampai bait yang ke-374 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan lilintiha hatta mun wa ila wa min ba'un yufhimani badala maka ada tiga huruf jar, yaitu hatta, lam, dan ila. Ya, di sini itu bermakna intiha, ya, intihaun. Ya, bermakna akhir dari suatu tujuan. Kemudian, wamin wabaun yufhimani badala. Dan huruf jarmin dan ba itu membawa makna, ya memberikan pemahaman makna mengenai badal. Wallamu lil milki wa shibahihi wa fi ta'diyatin aidon wa ta'lilin kufi. Kemudian beliau melanjutkan, dan huruf jarlam itu bermakna kepemilikan atau bermakna sesuatu yang menyerupai kepemilikan. Kemudian beliau melanjutkan, wa fi ta'diyatin aidon wa ta'lilin kufi dan huruf jar lam ini itu juga bisa bermakna ta'diyah. Ya, ta'diyah itu artinya ya memuta'atikan atau menyampaikan kepada maf'ul bih. Kemudian juga bisa bermakna ta'lil. Ya, ta'lil itu berarti menyatakan sebab atau menyatakan illah. Wazida wa dzarfiyyata stabin biba. Ya, beliau kemudian melanjutkan di bait berikutnya, yaitu ya di situ diawali dengan wazida ya wazida di situ itu kembalinya kepada lam di bait yang sebelumnya ya berarti huruf jar lam itu juga bisa datang dalam keadaan zaidah ya huruf jar tambahan kemudian beliau melanjutkan wadzarfiyata istabin biba Kemudian eh, huruf jarba itu bisa menjelaskan ya dzarfiyah. Atau jadikanlah dzarfiyah dengan jelas itu dengan huruf jarba. Wa fi ya demikian juga dengan fi. Wa qad yubayyina Dan terkadang huruf jar, dan fi itu juga bisa memberikan penjelasan mengenai sebab. Kemudian beliau melanjutkan bil basta'in wa'addi wa'awwid al-siq al-siqi ya bil basta'in wa'addi awwid al-siqi wa mithla ma' wa min wa an bihantiqi ya wa mithla ma' wa min wa an bihantiqi Kemudian dengan huruf jarba ya huruf jarba itu bisa bermakna ista'in. Ya, mohonlah pertolongan, artinya untuk isti'anah. Kemudian adi, ya ber berarti bermakna ta'diyah juga, ya memuta'adikan. Kemudian awit ya bisa bermakna aywat. ya menggantikan atau untuk um, menjelaskan mengenai imbalan atau harga nanti. Kemudian al-sik, Ya, bermakna ilsok ya, ba yang bermakna ilsok itu menunjukkan melekat atau menempel. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa mithlama wa min wa an bihantiqi. Ya, kemudian eh, ba itu juga bisa bermakna ma'a. Ya, bisa bermakna ma'a berarti untuk musahabah, ya, untuk kesertaan. Bisa juga bermakna seperti min Ya, minnya nanti min yang taba'id, yang menunjukkan sebagian. Kemudian, ba itu juga bisa bermakna an. Ya, an berarti makna asalnya mujawazah, ya, melampaui. Nah, di sini kita melihat bahwa huruf jar itu memiliki makna yang banyak, ya, yang akan dirinci sebagiannya pada bait ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan keempat bait ini Beliau mengatakan, min hurufil jarri dan di antara huruf-huruf jar adalah ya beliau masuk ke yang pertama ma'ani hatta makna-makna yang dimiliki oleh huruf jar hatta athani hatta huruf jar yang kedua itu adalah hatta ya kemarin yang pertama adalah min nah, yang kedua adalah hatta wahia harfu jarrin asliyun Khatta adalah huruf jar yang asli, berarti bukan tambahan. Wahia ala dorbaini. Dan huruf jar hatta itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Ya, al-awwalu, jenis yang pertama, jarrotun lil mufradis sarihi yaitu hatta yang memajarurkan isim sorih, ya isim sorih berarti bukan isim yang muawal, bukan isim yang ditakwil dari an dan fi'il misalnya. Ya, ini isim yang sorih, yang mufrad, berarti hanya satu kata. Bukan jumlah, bukan shibahul jumlah. Wahadihi ma'naha ad-dallatu alantihail ghoyatik. Dan hatta ini, itu makna yang dikandung itu adalah menunjukkan akan intiha ulghoyah, ya akhir dari suatu tujuan. Walihada tusamma hatta alghoiyata. Dan oleh karena itu, karena hatta memiliki makna intiha ulghoyah, maka dia eh, dinamakan juga dengan hatta alghoiyah Ya, artinya yang menunjukkan hatta yang menunjukkan akan tujuan. Wahia la tajurru illal akhira. Dan huruf jar hatta itu tidak memajrurkan melainkan ya, suatu kata yang menjadi akhir dari suatu tujuan. Ya, atau mudahnya hatta hanya memajrurkan suatu kata yang menjadi akhir dari suatu tujuan awil mutasila bil akhiri atau hanya memajarurkan suatu isim yang bersambung atau berhubungan dengan akhir dari suatu tujuan. Fal mutasilu bil akhiri dan langsung diberikan contoh yang kedua yaitu yang mutasil bil akhir yang bersambung atau berhubungan dengan akhir suatu tujuan Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat uh, ini Al-Qadr ya Al-Qadr ayat 5 ya Al-Qadr ayat 5 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman salamun hiya hatta matla'il fajri ya salamun hiya hatta matla'il fajr malam itu penuh ya, keselamatan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, sampai terbit fajar. Maka kita lihat catatan kaki yang berkaitan dengan hal ini. Ya, salamun khobarun muqaddamun. Salamun tadi di Arab sebagai khobar yang didahulukan. Hiya mumpetadaun muakhorun. Lafat hiya adalah mumpetada yang diakhirkan. Kita kembali ke atas. Maka di sini kita lihat yang dimajerurkan dengan hatta yaitu matla'i itu sesuatu yang berkaitan dengan akhir. Ya, terbitnya fajar. Ya, akhirnya itu kan fajar, tetapi di sini yang berhubungan dengan fajar itu adalah matla'il fajar tadi. Fahatta harfu jarin dan lafat hatta itu maka lafat hatta adalah huruf jar matla'i ismun majarurun bihatta. Lafat matla'i adalah isim yang majarur dengan huruf jar hatta al-fajri ilaihi. Uh, eh, lafat al-fajri adalah mudof ilaihi. Wal jarru wal majaruru muta'alliqun bisalamun. Dan jar majerur hatta matulai itu berkaitan dengan salamun. Wa mithalu jarrihal akhira, ya, tadi contoh yang memajarurkan sesuatu yang mutasil dengan akhir. Maka ini contoh dari hatta yang memajarurkan akhir itu sendiri. Jadi yang dimajarurkan dengan hatta adalah akhirnya. Nah ini contoh yang sangat masyhur akal tus sama kata hatta roksiha. Ya, akal tus sama kata hatta roksiha. Saya telah makan ikan sampai kepalanya. Karena ini contoh yang sering digunakan setelah hatta itu bisa dibaca tiga cara. Marfu, mansub, dan majerur. Ya akal tus sama kata hatta roksuha. Ya maka pada saat itu hatta jadi huruf istiqnaf, Kemudian roksu itu adalah mubetada. Kemudian kalau dibaca mansub akal tu sama kata hatta roksaha itu hatta jadi huruf atof. Ya berarti dia mengikuti asama kata yang menjadi roksaha. Nah untuk yang marfu dan mansub itu berarti apa? Kepalanya ikut dimakan. Ya kepalanya ikut dimakan. Nah, kalau dibaca majrur, akal tuh sama kata hatta roksiha, berarti hatta menjadi huruf jar, itu berakhir di kepala, ya tindakan makannya. Berarti kepalanya tidak ikut dimakan. Nah, itu maksud dari akhir. Nah, kemudian athani, eh, jenis yang kedua, ya atau ya jenis ya, jenis yang kedua dari eh, hatta, Ya, hatta tadi kan ada dua. Yang pertama memajrurkan isim sorih yang mufrad. Yang kedua adalah jarrotun anil masdariyati wa madkhuliha. Nah, di sini isimnya bukan sorih, tapi isim yang muawal, yang ditakwil. Ini memajrurkan an masdariyah dan jumlah yang masuk ke an masdariyah. Wahadihi takunu ghaiyatan. Dan pada saat seperti ini, hatta itu juga bermakna ghoiyah, yang menunjukkan tujuan atau akhir dari suatu tujuan. Kan nawail awwali, sebagaimana contoh dari jenis yang pertama tadi. Wa tuha dan tanda bahwa hatta itu memajrurkan an masdariyah dan jumlah yang masuk ke dalam an tersebut, sihhatu wuku'i ila'an mauqi'aha yaitu memungkinkannya eh, diletakkannya ilaan dari tempatnya ya berarti hatta itu bisa digantikan oleh ilaan ya hatta itu bisa digantikan oleh ilaan maka pada saat itu berarti uh, hatta itu yang memajerurkan an masdariyah dan isim yang masuk ke dalamnya atau jumlah yang masuk ke dalamnya min ghairi fasadin fil makna ya tanpa ada kerusakan dari sisi makna nahwu contohnya utabi'ul muhadira hatta tantahiya muhadaratuhu ya utabi'ul muhadira hatta tantahiya muhadaratuhu saya memperhatikan penceramah tersebut ya sampai ceramahnya itu selesai Ya, maka di sini hatta bisa diganti oleh ilaan. Ya, utabi'ul muhadira ila an tantahiya muhadaratuhu. Maknanya sama. Fahatta harfu jarrin, maka hatta adalah huruf jar. Tantahiya fi'lun mudari'un. Dan lafat tantahiya adalah fi'il mudari' mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da hatta. Yang fi'il mudhari'nya itu mansub karena an yang mutmar, yang tersembunyi. Dan hukum tersembunyinya itu wajib setelah hatta. Ya, kita tahu ini adalah pendapat bahwa hatta itu tidak bisa memansubkan fi'il secara langsung. Tetapi yang memansubkan adalah an yang tersembunyi wa an wa ma takhalat alaihi fi ta'wili masterin dan an dan jumlah yang masuk ke dalamnya itu dapat ditakwil menjadi masdar bi hatta yang majrur dengan hatta kita lanjutkan wa takunu ta'liliyatan dan huruf jar hatta itu juga bisa bermakna ta'lil yang menunjukkan sebab idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha. Ya idza kana ma qablaha illatan lima ba'daha. Nah, kapan hatta itu menjadi bermakna ta'lil menunjukkan sebab jika lafat sebelum hatta it, eh, lafat sebelum hatta itu menjadi illah atau sebab bagi lafat setelah hatta. Yang sebelum hatta menjadi ilah dari yang setelah hatta. Nahwu contohnya, Hadzib awladaka hatta tastafida minhum. Ya, hadzib awladaka hatta tastafida minhum. Didiklah anak-anakmu ya sehingga engkau mendapatkan manfaat dari anak-anakmu tersebut, dari mereka. Maka yang sebelum hatta apa? Hadzib auladaka, didiklah anak-anak anak-anakmu. Nah, itu menjadi sebab dari yang setelahnya ya. Kalau anak-anaknya terdidik, maka engkau akan mendapatkan manfaat dari anak-anakmu tersebut. Kemudian watakunu istina maaf watakunu istifnaiyatan. Dan hatta itu juga bisa bermakna istifna ya pengecualian wataku nustifna iyatan yang bermakna pengecualian wahada qalilun dan yang seperti ini itu sedikit wahia bimakna lakin dan ketika hatta itu bermakna istithna'iyah itu bermakna lakin wadzalika in lam yasluh ahadul ma'nayaini sabiqaini Nah, kapan hatta itu bermakna iya? itu ketika tidak memungkinkan ya salah satu dari dua makna yang telah berlalu. Ya, yaitu ta'lil yang sebelumnya dan yang sebelumnya lagi yaitu intihaul ghoyah. Kalau tidak memungkinkan dua itu maka bisa bermakna nah, istithna'iyah, ya, pengecualian. Nahwu contohnya la yantafi'ul abu min auladihi hatta yurabbiyahum. Seorang ayah itu tidak akan mendapatkan manfaat dari anak-anaknya ya, kecuali dia mendidiknya. Ya, jadi artinya apa? Bima'na illa an yurabbiyahum. La yantafi'ul abu min auladihi hatta yurabbiyahum. Itu artinya la yantafi'ul abu min aulatihi illa an yurabbiyahum. Ya, kecuali ayah tersebut mendidik anak-anaknya. Nah, kemudian kita masuk ke huruf jar yang ketiga, athalithu alamu. Huruf jar yang ketiga adalah lam. Wa huwa harfu jarrin yakunu asliyan. Dan lam adalah huruf jar yang ya datang dalam bentuk huruf asli wa qad yakunu zaidan walaupun terkadang dia datang dalam bentuk huruf jar zaid walahu ma'anin katsiratun dan huruf jar lam itu memiliki makna yang banyak minha diantaranya nah di sini kita masuk ke ma'anil lami makna-makna yang dimiliki oleh huruf jar lam al awalu huruf jar, uh, eh, Makna dari huruf jarlam yang pertama adalah intiha ulgoyati, ya, akhir dari suatu tujuan. Fatakunu mithla ila. Maka pada saat itu, lam itu bermakna seperti ila. Kama sayati insya Allahu. Sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allahu. Wahadal makna kolilun. Dan makna yang seperti ini itu sedikit. Wa minhu qawluhu ta'ala dan yang seperti itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat ar radu ayat ke-2. Dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu yajri li ajalim musamma." Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, masing-masing itu beredar ya sampai ya waktu yang ditentukan. Ya li ajalim musamma sampai waktu yang ditentukan. Berarti apa? Di situ seolah-olah dikatakan kullun yajri ila ajalin musamma. Ya, setiap masing-masing itu beredar sampai waktu yang ditentukan. Athani, makna yang kedua dari huruf jarlam adalah al-milku, yaitu kepemilikan. Wadhalika idza kanal majruru ahlan litamalluki. Dan itu dapat bermakna demikian jika yang majrur dengan huruf jarlam itu pantas atau layak untuk dimiliki. Atau maaf. Uh, maaf. Wadhalika idza kanal majruru ahlan litamalluki ya, tamalluk dan itu jika yang dimajerurkan dengan huruf jarlam itu pantas atau layak untuk memiliki, ya memiliki, ya bukan dimiliki tapi memiliki. Ya, jadi yang majerur dengan huruf jarlam itu pantas atau layak untuk memiliki. Wa ma qablahu ahlan li'an yumlaka. Dan yang sebelum huruf jarlam itu pantas atau pantas atau layak untuk dimiliki. Ya, jadi yang majrur itu pantas memiliki, yang sebelum huruf jarlam itu pantas untuk dimiliki. Wahada huwa aktsaru ma'aniha. Dan makna kepemilikan yang dimiliki oleh huruf jarlam itu merupakan yang paling banyak, ya mayoritas dari makna-makna dari huruf jar tersebut, huruf lam. Nahwu contohnya, alkitabu li kholidin kitab tersebut milik Khalid. Ya, maka yang setelah huruf jar lam yaitu Khalid pantas memiliki. Dan Alkitabu yang sebelum huruf jar lam pantas untuk dimiliki. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-120. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulku samawati wal ard." Hanya milik Allah lah ya kerajaan langit dan bumi. Wal aslu dan asalnya dari maknanya adalah mulkus samawati wal ardi lillahi. Kerajaan langit dan bumi itu milik Allah. Kemudian ats mak, uh, makna yang ketiga dari huruf jar lam itu adalah syibahul milki yaitu sesuatu yang menyerupai kepemilikan. Apa itu maksudnya? Wa yu'abbaru anhu bilikhtisasi. Dan ulama nahwu itu sering mengistilahkan uh, lam yang seperti ini sebagai lam ikhtisos. Ya, mengungkapkannya dengan lam ikhtisos. Lam ikhtisos itu adalah lam yang menyerupai kepemilikan wa huwa an yakuna madkhulul lami la yamliku. Nah, kapan lam itu dikatakan ikhtisas? Ketika isim yang kemasukan huruf jar lam itu la yamliku, tidak dapat memiliki. Contohnya apa? Nahwu al-babu lidari. Ya al-babu lidari. Pintu tersebut itu adalah milik rumah tersebut. Artinya apa? Sebetulnya pintu itu bagian dari rumah tersebut. Tapi apakah rumah eh, rumah itu pantas memiliki? Tidak. Ya, rumah itu tidak bisa memiliki. Karena itu ini dikatakan sebagai sesuatu yang menyerupai kepemilikan. Ar-rabi'u, makna yang keempat dari huruf jarlam itu adalah at-ta'diyatu ilal maf'ul bihi, yaitu menyampaikan kepada maf'ul bihi fayakunu ma ba'daha fi hukmil maf'uli bihi ma'nan wa inkana majaruran. Maka pada saat itu, isim yang datang setelah huruf jarlam itu menempati hukum maf'ul bih secara makna, walaupun secara lafad dia itu majarur. Nahwu contohnya, ma ahabba tolibal ilmi littiba'atil jayyidati minal kutubi. Ya ahabba talibal ilmi littiba'atil jayyidati minal kutubi. Nah ini uslub ta'ajub. Ya, betapa cintanya seorang penuntut ilmu kepada cetakan yang bagus dari sebuah kitab. Ya, atau betapa cintanya seorang penuntut ilmu pada ya buku yang memiliki cetakan yang bagus. Maka di sini ya karena yang menjadi maf'ul bih dari ahabba adalah talibal ilmi namun karena mengikuti uslub ta'ajub padahal secara makna yang disukai oleh penuntut ilmu ya cetakan yang bagus tadi. Ya maka at-tibaati walaupun majrur secara lafat tetapi secara makna itu dia mansub sebagai maf'ul bih. Ya, secara makna itu maf'ul bih, begitu saja. Al-khamisu, makna yang kelima dari huruf jarlam, at-ta'lilu, menunjukkan ta'lil, ya, menunjukkan sebab. Idza kana ma ba'daha uh, illatun lima qablaha. Atau idza kana ma ba'daha illatan lima qablaha itu jika yang setelah uh, huruf jarlam itu menjadi illah lima qoblaha untuk menjadi sebab bagi yang sebelum huruf jarlam. Ya, berarti yang setelahnya ya isim yang majrur tadi dengan lam itu menjadi sebab bagi yang sebelum lam. Nahwu contohnya talabul ilmi daruriyun li raf'il jahli Ya, tolabul ilmi daruriyun liraf'il jahli. Menuntut ilmu itu mutlak diperlukan untuk mengangkat kebodohan. Ya, menuntut ilmu itu mutlak diperlukan untuk mengangkat kebodohan. Maka di sini yang setelah lam ya raf'il jahli itu menjadi sebab Sebab bagi apa? Sebab mengapa tolabul ilmi itu doruri. Kan yang sebelum lam itu doruri. Ya, mengapa tolabul ilmi itu doruri? Ya, eh, mutlak diperlukan. Sebabnya adalah karena itu mengangkat kebodohan. Wahadihil ma'anil khomsatu dzakaroha benu Malikin rahimahullahu. Dan lima makna tadi ya lima makna yang disebutkan sebelumnya itu semuanya disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Nah, kemudian kita masuk ke makna berikutnya as-sadisu, berarti yang tidak disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala at-tauqidu lima'nal jumlati bitamamiha yaitu memberikan penekanan terhadap makna jumlah dengan menyempurnakannya. Watakunu zaidatan. Pada saat itu huruf jar lam tersebut itu menjadi huruf jar zaidah, ya, tambahan. Watakthuru ziyadatuha bainal fi'li wa maf'ulihi. Dan lam tambahan ini itu banyak ditemui pada atau di antara fi'il dan maf'ul bih. Ya, banyak munculnya lam tambahan yang bermakna taukid ini, itu antara fi'il dan maf'ul bihi. Kaqawli syairi, sebagaimana ucapan seorang penyair, wa ma bainal iraqi wa yathribin mulkan ajara li muslimin wa muahadi. Dan engkau telah menguasai ya, seluruh wilayah di antara Irak dan Madinah ya yasrib nama lain dari Madinah An-Nabawiyah atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Mulkan ajaroli muslimin wa mu'ahati dengan penguasaan yang menjaga atau melindungi muslim dan juga nah, mu'ahad ya kafir mu'ahad kafir yang memiliki perjanjian. Maka kita lihat catatan kaki terkait hal ini Al-mamduhu yang dipuji pada uh, syair tersebut adalah uh, Abdul Wahidi uh, Abdul Wahidi bin Sulaiman bin Abdul Maliki bin Marwana yang dipuji adalah Abdul Wahid bin Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Ya. Kemudian Yathribin bin Ya, ya Thribin tadi adalah alismul qadimu lil madinatin nabawiyati. Itu isim atau nama yang terdahulu dari Madinah, Madinah kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ghayyarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya tadinya Yathrib kemudian diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka beliau mengatakan Yakuluna Yathriba wahiyal Madinatu. Ya, orang Arab dahulu mengatakan itu Yathrib dan itu sekarang adalah Madinah. Ya, maka sekarang dikatakan Madinah kita sudah tahu maknanya adalah kota yang itu. Muttafaqun alaihi. Hadith ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim melalui perawi sahabat yang sama wa mu'ahadi bi dhammil mimi wa fathil ha'i ismu maf'ulin. Dan mu'ahad itu adalah dengan mendomahkan mim dan memfathahkan ha itu isim maf'ul dari ahada yu'ahidu. Wa huwa ismun likulli man yadkhulu biladal muslimina bi ahdin min imamihim yaitu istilah bagi setiap orang yang masuk ke negeri-negeri kaum muslimin ya, dengan perjanjian dari imam mereka. yang i'rab dari syair tadi, malakta fi'lun wa fa'ilun. Lafat malakta adalah fi'il dan fa'il. Ma ismun mausulun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ma adalah isim mausul yang menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Baina dhorfu makanin mansubun. Baina adalah dhorof makan yang mansub, muta'alliqun bimahdufin, yang terkait dengan sesuatu yang dihapus. Silatul mausuli. Dan kedudukannya sebagai silah mausul. Al-Iraqi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Lafat al-Iraqi kedudukannya mudhaf ilaih yang majrur dengan kasroh. Wa yathribin ma'tufun alal majruri. Yathribin itu diatofkan kepada al-iraqi tadi. Majrurun bil kasroti. Yathribin itu majrur dengan kasroh. Ya, majrurun bil kasroti dhahirati lil wazni. Ya, majrurnya dengan kasroh yang tampak karena wazan, ya, wazan dari syair wa kana haqquhu al-man'a minas sarfi. Yang padahal haknya Yathrib itu sebetulnya mamnu minas sarf, tetapi di sini dibaca munsorif, ya dibaca kasroh, majrur dengan kasroh. Mengapa itu masuk mamnu minas sarf lil alamiyati wa fil ma'nawi? Karena Yathrib itu alam ya nama kemudian dia juga taknif secara makna. Kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-13. Ya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Ya, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, Wahai penduduk Yathrib, tidak ada tempat bagi kalian, ya maka kembalilah kalian. Ya, perhatikan, ya ahla Yathriba. Ya, majerurnya dengan fathah, karena dia mamnu minas sorf. Kemudian beliau melanjutkan, mulkan maf'ulun mutlakun mansubun. Ya, mulkan itu di-i'rab sebagai maf'ul mutlak yang mansub ajara fi'lun madin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. ajara adalah fi'il madhi dan fa'ilnya adalah domir mustatir ya'udu ala mulkin. Atau ya'udu ala mulkan. Ya, yang kembali kepada lafat mulkan sebelumnya. Wal jumlatu sifatun li mulkan. Ya, dan jumlah tersebut menjadi sifat bagi mulkan. Limuslimin maf'ulu ajaro ala ziyadatil lami. Dan lafat limuslimin itu maf'ul bagi fi'il ajaro. Ya, dan menjadi majrur karena ditambahi huruf lam. Mansubun bifat hatin muqattarotin. Yang mansubnya dengan fathah yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharokati harfil jarriz idi. Yang menghalangi tampaknya fathah tersebut itu adalah sudah sibuknya lafat muslimin dengan harokat huruf jar tambahan lam. Wa mu'ahadi ma'tufun ala muslimin. Dan mu'ahad, lafat mu'ahad itu diatofkan kepada muslimin. Muslimin bi'tibari lafdhihi majrurun bil kasrati yang memperhatikan atau dengan mempertimbangkan lafadznya yang majrur dengan kasroh. Kita kembali ke atas. Fazadallama fi li muslimin li mujarrodit tauqidi. Maka penyair tersebut menambahkan lam pada lafadz li muslimin yang itu tujuannya semata-mata untuk taukid, memberikan penekanan. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفِعْلَ أَجَارَ يَتَعَدَّى binafsihi. Karena fi'il ajaro itu sebetulnya tanpa huruf jar itu sudah muta'addi. Yang fi'ilnya itu sendiri itu sudah muta'addi. وَقَدْ taqaddama 'ala ma'mulihi Dan juga fi'il tersebut itu mendahului makmulnya falaisa bihajatin ilal lami. Karena itu asalnya sebetulnya tidak memerlukan huruf jar lam. As-sabi'u, makna yang ketujuh dari huruf jar lam adalah taqwiyatul amililladhi da'ufa anil amali. Yaitu menguatkan amil yang sudah melemah dari beramal. Ya, bi ahadi sababaini. Yang melemahkan dari beramal itu ada dua sebab. Ahaduhuma, sebab yang pertama, an yaqa'al amilu mutaakhiron. Yaitu amil tersebut terletak diakhirkan. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Yusuf ayat ke-43. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In kuntum lirru'ya ta'burun. Ya. Ya jika kalian uh, dapat menakbirkan mimpi, ya dapat memberikan takbir tentang mimpi. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-154 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman lilladzina hum lirabbihim yarhabun ya dan ya sebelumnya kan warahmatun warahmatun lilladzina hum lirabbihim yarhabun dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Rob mereka maka asalnya wal aslu yang ayat Yusuf adalah ingkuntum kuntum ta'buruna ru'ya. Ya in kuntum ta'buruna ru'ya. Jika kalian dapat menakbirkan mimpi, maka ar-ru'ya itu sebetulnya maf'ul dari ta'buruna. Tetapi di dalam ayat didatangkan dengan lam. Demikian juga lilladzina hum yarhabuna rabbahum. Ya, untuk orang-orang yang takut kepada Rob mereka. Dan robbahum asalnya adalah maf'ul dari yarhabuna. Tetapi di dalam ayat itu didatangkan dengan huruf jar lam. Kemudian kita lanjutkan. Wathanihima dan uh, sebab yang kedua yang melemahkan amil dari beramal adalah an yakunal amilu faru'an fil amali yaitu ketika amilnya itu merupakan turunan atau cabang dalam beramal. Ya kapan itu imma likaunihi masdaron. Ya misalnya karena keadaannya kedudukannya sebagai masdar. Ya, asalnya kan yang beramal itu fi'il. Tetapi masdar juga bisa beramal. Nah, di sini faru'an fil amali. Nahwu contohnya Sa'ani dorbu aliyin li kholidin. Sa'ani dorbu aliyin li kholidin. Yang membuatku sedih, ya tindakan Ali memukul Khalid. Maka di sini dorbu itu beramal. Ya aliyin itu mudhof ilaih tapi maknanya adalah fa'il. Nah, kemudian yang dipukul siapa? Khalid. Maka di sini bisa didatangkan huruf jar lam. Kemudian awisma fa'ilin atau bisa juga ketika amilnya berupa isim fa'il. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-91. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Musaddiqal lima ma'ahum." Ya musaddiqal lima ma'ahum. Yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Au sighata mubalaghatin. Atau yang ketika yang beramal itu berbentuk sighah mubalaghah. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini dalam surat Hud ayat ke-107. Fa'alul lima yurid. Ya fa'alul lima yurid. Yaitu uh, maha melaksanakan apa yang dia kehendaki, ya apa yang Allah kehendaki. Maka di sini ya tadi musaddiqon itu adalah isim fa'il. Kemudian fa'alun itu adalah sighah mubalaghah. Maka di sini semua maf'ul bihnya didatangkan dengan huruf jar lam. Ya, wa qad sababani fi qawlihi ta'ala dan dua sebab tadi itu terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat ke-78 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kunna li hukmihim syahidin dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Ya, maka di sini uh, terkumpul dua sebab. Sebab yang pertama itu karena amilnya diakhirkan. Amilnya yang mana? Syahidin. Ya syahidin, kemudian makmulnya lihukmihim. Nah kemudian sebab yang kedua, syahidin itu dalam beramal itu lemah. Karena apa? Dia berbentuk isim fa'il. Kita lanjutkan ar-rabi'u huruf jar yang keempat itu adalah ila. Ya, huruf jar ila. Wa huwa harfu jarrin asliyun dan ila adalah huruf jar yang asli. Wa min ashhari ma'aniha dan di antara maknanya yang paling masyhur adalah intihaul ghayati yaitu berakhirnya suatu tujuan. Ini ma'ani ila, makna-makna yang dimiliki oleh ila maka niyatan au zamaniyatan. Di mana berakhirnya suatu tujuan tersebut bisa jadi tujuan yang secara tempat atau bisa juga tujuan secara waktu. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa." yaitu dari Masjidil Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Ini berarti tujuannya adalah tujuan makaniyah, tempat. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-187. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma atimmu siyama ilal lail." Ya, Thumma atimmu siyama ilal lail." Nah, kemudian ya sempurnakanlah kalian ya puasa itu sampai datangnya malam. Nah, di sini eh royahnya tujuannya itu adalah berupa zamaniyah, berupa waktu. Kemudian wal muradu il ghayati dan yang dimaksud dengan ul ghayah adalah annal ma'na qablaha yanqati'u Wayantahi biwusulihi ilal majruri ba'daha. Yang dimaksud intihaul ghoya adalah makna sebelumnya itu terputus dan terhenti karena sudah sampai kepada ya suatu tempat atau waktu yang ditunjukkan yang dia itu majerur dengan huruf jar ila ya atau majerur yang datang setelah ila. Ya contohnya tadi akal tuh sama kata hatta roksiha. Ya. E, saya makan ikan sampai kepalanya. Maka makan saya itu berhenti ketika sampai kepala. Ya, jadi kepalanya tidak saya makan. Kemudian kita masuk ke huruf jar yang kelima, al-khamisu. Ya, huruf jar yang kelima adalah al-ba'u. Ya, ma'ani al-ba'i. Makna-makna dari huruf jar ba. Nah, albau huruf jarba adalah huwa huwa harfu jarrin yaqa'u asliyan wa zaidan. Dia adalah huruf jar yang dapat terletak sebagai huruf jar asli dan juga huruf jar tambahan. Walahu ma'anin kathiratun. Dan huruf jarba itu memiliki makna yang banyak. Minha di antara makna-maknanya adalah Al-awwalu makna yang pertama antakuna bima'na badalun. Yaitu ketika bak tersebut bermakna badal. Bihaithu yasihhu wuqu'u hadihil kalimati mauqi'aha duna an yataghayyaral ma'na. Ya di mana memungkinkan kata tersebut yaitu kata badal itu menempati kedudukan dari ba. Ya huruf jar ba tanpa mengubah makna. Wal aktsaru dukhuluha 'ala syai'il matruki. Dan kebanyakan uh, huruf jarbak tersebut yang bermakna badal itu masuknya itu kepada sesuatu yang ditinggalkan. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-16 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa battalnahum bi jannataihim jannataini dzawatai ukulin khamt ya jadi wa battalnahum bi jannataihim jannatai maaf uh, wa battalnahum bi battalnahum bi jannataihim jannataini zawatai ukulin khomtin. Ya. Maka kami uh, ganti ya, kedua kebun mereka dengan kedua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit. Nah, berarti dua kebun yang awal digantikan dengan kedua kebun yang berkebun pahit. Nah, kita lihat jannataihim yang pertama yang majerur dengan ba itu yang ditinggalkan, yang digantikan. Ya, itu maksud dengan ala syai'il matruki tadi. Bahwa yang dengan huruf jar itu yang ditinggalkan, digantikan. Kemudian penggantinya apa? Jannataini, ya, dua kebun yang dawatai ukulin khomtin, yang memiliki uh, ditemui pohon-pohon yang berbuah pahit. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa kaqauli ahadis sahabati radiyallahu anhum. Dan sebagaimana ucapan dari salah seorang sahabat radiyallahu anhum, wa huwa Amr bin Taghlib. Dan sahabat tersebut adalah Amr bin Taghlib. Beliau mengatakan, "Fa wallahi ma uhibbu annali bi kalimati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humran na'ami." Ya, atau ada juga yang membaca humran ni'ami. Ya, maka demi Allah, saya tidak suka Ya di sini menggantikan ya berarti uh, anali uh, badala badala kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humran ni'ami. ai badalaha. Maka demi Allah saya tidak suka ya menukarkan ya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai aku dengan sekumpulan unta merah. Ya berarti apa? Unta merahnya diberikan, ya kemudian e, unta merahnya yang ditinggalkan di sini, ya beliau lebih eh, maaf. Kalau misalnya ada orang yang memberikan unta merah untuk ditukarkan dengan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti yang ditinggalkan adalah bikalimati, ya ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beliau itu beliau tidak mau. Ya, maka di situ adalah yang ditinggalkan tadi matruk tadi. Yang mudahnya beliau tidak mau ya ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tentang beliau itu ditukar dengan sekumpulan unta merah. Ya ai badalaha. Kita lihat catatan kaki Akhrajahul Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Unzur ini dapat dilihat di Fathul Bari, ya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari buah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala eh, ya akhrajahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dapat dilihat di Fathul Bari Al-Mujallad Thaniya, jilid kedua safhata thalathinwa wa miatin, halaman 403 kita kembali ke atas. Nah, kemudian athani, makna yang kedua dari huruf jarba adalah adzorfiyatu, bermakna zorof. Wa alamatuha an yahsuna wuku'u kalimati fi mauqi'aha. Dan tanda bahwa ba itu bermakna zorof, itu ketika memungkinkannya diletakkan kata fi menggantikan huruf jar ba. Ya, berarti ketika ba itu bisa diganti fi, itu bermakna dhorof. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-123. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad nasarakumullahu bi Ya, dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Nah, perhatikan bi Badar itu ba bisa digantikan dengan fi ya secara makna bukan dari ayat ya. Secara makna itu walaqad nasarakumullahu fi badrin itu artinya sama. Berarti ba di sini bermakna dzarfiyah. Wahada mithalud dhorfil makani. Dan ini adalah contoh yang berupa dhorof makan, menunjukkan tempat. Wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat ke-34. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Najainahum bisahar." Ya, mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Ya. Maka ini secara makna sama dengan najainahum fi saharin. Ya, kami telah menyelamatkan mereka pada waktu sahur sebelum fajar. Wahada mithalu dzorfi zamaniyi dan ini adalah contoh bagi dzorof yang zaman. Wakakaulihi ta'ala dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al dzariyat ayat ke-18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Dan pada waktu sahur ya sebelum fajar mereka selalu memohonkan atau memohon ampun. Maka sama di sini wafil eh, secara makna wafil ashari hum yastaghfiruna. Yang berarti ba di sini itu bermakna dzarfi dan ini juga zaman. Kita lanjutkan. Afalithu makna yang ketiga dari huruf jarba itu adalah as yaitu fa yang bermakna sababiyah. Bi an yakuna ma ba'daha sababan lima qoblaha. Yaitu ketika apa yang datang setelah ba, ya berarti isim yang majerur, itu menjadi sababan lima qoblaha, menjadi sebab bagi yang sebelum huruf jarba. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-54. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum dzalamtum anfusakum kumul ijl." Ya, yaitu sesungguhnya kalian telah menganiaya diri kalian sendiri dan kalian telah ya, menjadikan anak lembu ya, sebagai sesembahan kalian. Maka di sini yang sebelum eh, yang setelah ba yaitu ittikhadzikumul ijla ya ittikhadzikumul ijla menjadikan anak lembu sebagai sesembahan itu menjadi sebab dari apa yang sebelumnya yaitu zolamtum anfusakum Kalian telah menzolimi, menganiaya diri kalian sendiri. Sebabnya apa? Karena kalian menjadikan e, anak lembu sebagai sesembahan. Ar-rabi'u, e, makna yang keempat dari huruf jarba adalah alisti'anatu, yaitu sebagai sarana memohon pertolongan. Wadhalika bi an yakuna ma ba'daha wal alatu wal alatu li husulil ma'na alladhi qablaha yaitu ketika ya ketika yang setelah ba ya setelah ba itu menjadi perangkat untuk memperoleh makna yang sebelumnya ya jadi kalau yang setelah ba itu adalah perangkat untuk memperoleh makna yang sebelumnya itu baknya ba isti'anah Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-38 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala ta'iri yatiru bijanahayih ya dan ya tidaklah burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya jadi jana haihi, eh, kedua sayap, itu merupakan perangkat yang diperlukan untuk memperoleh makna yang sebelumnya, yaitu yatiru, terbang. Ya, kan terbang bagi burung itu memerlukan bantuan kedua sayapnya. Wa minhu fi ashharil wajahaini. Dan di antara contoh dari Ba'isti'anah, isti'anah, itu adalah ayat yang berikut ini yang mengikuti salah satu uh, dari dua cara mengi'rab yang paling masyhur. Berarti di sini kan ini Al-Fatihah ayat pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut uh, nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, bak di sini itu ada dua kemungkinan i'rab. Yang paling masyhur itu adalah isti'anah ya isti'anah. Karena di sini ada takdirnya, ya aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya membaca ya dengan memohon eh, pertolongan ya, dari nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, maka di sini kalau maknanya seperti itu berarti itu eh, baknya itu bak isti'anah. Nah, di sini dijelaskan li annal fi'la la yata'atta 'alal wajhil akmali illa bil basmalati. Karena perbuatan apapun itu tidak mungkin eh, menghasilkan ya sisi yang sempurna melainkan dengan basmalah. Ya karena bismillahirrahmanirrahim itu sebelumnya itu pasti ada fiil yang ditakdirkan. Aqra'u bisa, ya af'alu mengerjakan bisa dan lain sebagainya dan perbuatan apapun tidak akan mendatangkan sisi yang sempurna, melainkan dengan membaca basmalah. Nah, itu e, cara mengi'rob bak yang pertama. Nah, kita lihat catatan kaki. Wal dan meng, cara mengi'rob yang kedua dari bismillahirrahmanirrahim adalah annal ba'a lil musohabati. Bak di situ adalah bak musohabah yang menunjukkan menyertai perbuatan. Ya bukan isti'anah tapi musahabah. Ya unzur ini dapat dilihat di tafsir al Alusi, Tafsir Al-Alusi, Al-Mujallad Al-Awwala jilid pertama, safhata sab'in wa arba'ina pada halaman 47. Maka kita kembali ke atas. Al-khamisu makna yang kelima dari huruf jarba itu adalah at-ta'diyatu. Yaitu bermakna ta'diyah, menyampaikan atau memuta'addikan. Wahiyallati yusta'anu biha ghaliban fi ta'diyatil fi'li ila maf'ulihi. Yang biasanya ya dengan bantuan huruf jarba tersebut ya biasanya itu digunakan untuk memutaaddikan fi'il atau menyampaikan fi'il pada maf'ulnya. Kama tu'addihi hamzatul naqli. Ya, kama tu'addihi hamzatul naqli. Sebagaimana suatu fi'il itu dapat dimutaaddikan dengan hamzah an-naql. Ya, karena misalnya ada suatu fi'il, katakanlah fa'ala. Yaitu fi'il, ada fi'il yang mengikuti wazan fa'ala, itu itu fi'il lazim. Maka bisa dimutaatikan dengan hamzah nakal. Mengikuti wazan af'ala. Ya, af'ala yang tadinya e, fi'ilnya lazim bisa menjadi mutaati. Itu maksud dari hamzah nakal. Wa aktsaru ma tu'ati lazima. Dan biasanya huruf jarba itu memutaatikan fi'il lazim. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-20. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim." Ya. Dan jika Allah menghendaki, niscaya ya pendengaran mereka itu akan lenyap. Ya, maksudnya apa? Lihat zahaba bisam'ihim. Zahaba itu fi'il lazim. Tetapi di sini didatangkan maf'ul yaitu sam'ihim. Maka itu sama saja dengan ai adhaba sam'ahum. Ya, menghilangkan, melenyapkan pendengaran mereka. Ya, seolah-olah ada hamzah nakal di situ, mengikuti wazan af'ala. Wa qad ta'ti ma'al fi'lil muta'addi dan terkadang bak tersebut walaupun biasanya datang bersama fi'il lazim tapi terkadang datang juga dengan fi'il muta'addi. Ka qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-251 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walaula taf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd Ya, dan seandainya Allah tidak menolak keganasan ya, dari sebagian manusia e, dengan sebagian yang lain. Ya maka falba ufi bi ba'din muta'alliqatun bil masdari. Maka ba yang ada pada bi ba'din itu terkait dengan masdar. Masdar apa? Daf'u. Ya daf'ullahi. Ya, wahia li ta'diyatil masdari ila maf'ulihi tsani. Dan bak tersebut itu untuk memutaatikan masdar menuju maf'ulnya yang kedua. Ya, karena kita tahu masdar daf'un atau daf'an itu dari fi'il dafa'a. Dan dafa'a itu sudah muta'ati, tetapi muta'atinya kepada satu maf'ul saja. Yang kepada satu maf'ul saja. Nah, kemudian dengan bantuan huruf ba itu dimutaaddikan ke maf'ul yang kedua. Nah, di sini jelaskan li anna daf'u ya atau dafa'a atau daf'u saja ya li wahidin. Dia asalnya muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Tsumma uttiya ila thanin. Kemudian dimuta'addikan Ya'uddiya dimuta'addikan ke maf'ul yang kedua bilba'i dengan bantuan huruf jar ba. Nah itu maksudnya. Kemudian berikutnya as-sadisu huruf jar yang keenam itu adalah al-aywadu. Ya, yang bermana aywat. Apa itu aywat? Wahiyat dakhilatu 'alal a'wadi. Ya, wahiyat dakhilatu 'alal a'wadi wal athmani yaitu yang ba yang masuk ke awat yang bermakna imbalan. Ya, imbalan atau athman, harga. Khisan au ma'nan, ya baik imbalan atau harganya itu berupa harga yang nyata, yang konkret, atau secara maknawi saja. Nahwu contohnya, Ishtaraitul kitaba bi ashrotin. Saya telah membeli kitab tersebut dengan harga 10. Ya, maka di sini bi ashrotin, ya ashrotin di situ adalah athman, ya, harga. Ya, thaman harga. Ya, maka di sini kita dapat mengetahui bahwa bak di sini adalah bak iwat. Dan ini harga yang hissi, ya, harga yang konkret nyata. Kemudian beliau melanjutkan memberikan contoh yang lain wa qabaltu ihsanahu bisyukri wa du'ai. Dan saya telah membalas kebaikannya dengan rasa terima kasih dan doa. Ya, maka asyukur dan doa ini menjadi awat, yang menjadi imbalan. Tapi imbalannya berupa maknawi, yaitu rasa terima kasih dan doa, karena tidak ada wujudnya. Watu ba ba'al muqabalati, Ya, ba' iwat itu juga disebut sebagai ba' muqabalah, sebagai imbalan. Wal iwadu ghairul badali. Ya, dan yang namanya iwat itu berbeda dengan badal. Apa beda antara iwat dan badal? Fa innal iwadu daf'u syai'in fi muqabalati akhar. Karena yang namanya iwat itu memberikan sesuatu, yang memberikan sesuatu untuk membalas orang lain. Ya, jadi menjadi imbalan atau balasan. Amal badalu fahuwa khtiyaru ahadis syai'aini. Uh, ya, amal badalu fahuwa khtiyaru ahadis syai'aini. Ya, adapun yang namanya badal, itu merupakan pilihan dari salah satu dari kedua pihak. Ya, misalnya ada kedua pihak yang berinteraksi, kemudian salah satunya memilih. Ya. Kemudian wa tafdiluhu ya dan ini merupakan kemurahan hatinya alal akhari kepada pihak yang lain. Jadi salah satunya itu punya pilihan untuk memberi dan juga ya dalam keadaan murah hati. Min ghairi muqabalatin bainal janibaini. Ya, dan ini bukan merupakan bentuk imbalan ya di antara kedua belah pihak. Yaitu bedanya iwat dan badal. Kalau badal itu karena pilihan dan kemurahan hati. Wa min amthilatiha qauluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-111 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-111, sesungguhnya Allah telah ya membeli dari orang-orang yang beriman ya yaitu diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, berarti ini adalah memberikan imbalan ya dengan membeli diri dan harta mereka kemudian diberikan imbalan surga. Ya. Kemudian as-sabi'u eh, makna yang ketujuh dari huruf jarba itu adalah al-ilsaqu yaitu ilsok. Nah, ilsok itu ya menempel atau pelekatan seperti itu. Wahadal makna huwa aslu ma'aniha. Dan makna ilsok ini itu sebetulnya asal dari makna yang dikandung oleh huruf jar ba. Wahuwa mutlakut ta'alluqi. Dan maknanya itu adalah ya keterhubungan semata. Ya, keterhubungan, melekat, menempel seperti itu. Wa huwa naw'ani dan ilsaq pelekatan, penempelan itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama ilsaqun hissiyun au haqiqiyun yaitu pelekatan yang bersifat hissi ya konkret nyata atau hakiki idza kana mufdiyan ilal majruri nafsihi. Nah, kapan dikatakan ilsaq hissi atau hakiki? Ketika ya penempelan itu sampai atau mencapai pada isim yang majrur itu sendiri. Ya, jadi betul-betul menempel dengan isim yang majrur dengan huruf ba tersebut. Nahwu contohnya amsaktu bilisi Ya, amsaktu bilisi. Saya telah menangkap pencuri tersebut. Nah, bilisi, ya, menangkap pencuri. Nah, itu apa? Idza qabatta ala syai'in min cismihi. Engkau dikatakan menangkap pencuri jika engkau memang menangkap dan menggenggam atau memegang salah satu anggota badannya. Jadi betul-betul memegang namanya menangkap ya memegang salah satu anggota badannya. Au alama bihasabihi atau maaf, au alama hmm, um, ya atau au alama yahbisuhu min yadin au thaubin wa nahwihi atau engkau menggenggam atau memegang sesuatu yang melingkupi atau menempel badannya ya baik berupa tangan Ya, tangan kan menempel pada badan. Au ya atau baju-baju kan melingkupi badan. Wa nahwihi dan yang sejenis dengannya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wamsahu bi ru'usikum ya wamsahu bi ru'usikum dan ya, sapulah kepala kalian. Ini ah, ayat yang masyhur yang menjelaskan mengenai wudhu. Maka yang namanya menyapu ya betul-betul di atas kepala, memegang kepala. Ini yang dimaksud dengan ilsok yang hissi. Falba'u lil ilsoki, maka ba yang ada pada ayat tersebut itu adalah ba ilsok. Mengapa li'annal masiha yulsiqu yadahu bil mamsuhi. Ya, annal masiha yulsiqu yadahu bil mamsuhi. Karena orang yang menyapu, ya menyapu kepala, itu menyentuhkan tangannya dengan yang disapu, yaitu kepalanya tadi. Wa qauluhu subhanahu fit tayammumi. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tayammum dalam surat An-Nisa ayat ke-43 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman famsahu biwujuhikum ya famsahu biwujuhikum maka sapulah ya wajah kalian itu pun juga sama orang yang menyapu itu betul-betul melewatkan tangannya itu ke wajah betul-betul menyentuh ya ini juga mithluhu itu mithlahu, ya, sejenis dengan hal tersebut. Itu ilsok yang hissi, ya, sentuhan atau penempelan yang secara his, secara konkret nyata. Athani yang kedua, ilsokun ma'nawiyun, au majaziyun, yaitu penempelan atau pelekatan yang secara maknawi atau majazi. Itu kapan? Idza kana mufdiyan ila ma yaqrubu minal majruri. Yaitu bentuk penempelan tersebut itu mufdiyan ya sampai atau mencapai ke sesuatu yang dekat ya dekat dengan isim majrurnya. Jadi bukan ke isim majrurnya langsung tetapi dekat dengan isim majrurnya. Contohnya apa? Nahwu tuftu bil ka'bati saya telah bertawaf di Ka'bah. Yang namanya bertawaf itu ya tidak selalu menempel dengan Ka'bah ya bahkan mayoritas orang tawaf itu jauh dari Ka'bah. Ya tetapi dekat. Kira-kira seperti itu. Kemudian afaminu makna yang ke-8 dari huruf jar itu adalah bima'na ma'a yang memiliki makna ma'a Wahia ba'ul musahabati. Pada saat itu disebut ba' musahabah. Ya, penyertaan bersama-sama. Ya, nahwu contohnya bi'tuka al-manzila bi'athathihi. Saya telah menjual kepadamu rumah tersebut ya, bersama dengan perabotannya. Ya, maka yang dijual itu rumah bersama dengan perabotannya seolah-olah bi'tukal manzila ma'a afafihi. Wa minhu qawluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat ke-48. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qila ya nuhuh bit bisalamin minna." Ya, difirmankan kepada Nuh, wahai Nuh, ya turunlah dengan selamat dan ya sejahtera. Ya, ya penuh yang penuh keberkatan dari kami minna wa barokatin alaika dan seterusnya. Ya. Maka apa? Ai maasalamin Ya ihbit bisalamin maksudnya adalah ihbit maasalamin ya, dengan selamat sejahtera wa qauluhu ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-61 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih dan apabila orang-orang tersebut yaitu Yahudi atau munafik datang kepada kalian mereka mengatakan kami telah beriman Padahal mereka telah datang kepada kalian dengan kekufurannya, kekafirannya. Dan mereka pergi dari kalian dengan kekafirannya pula. Ya. Maka ai maksudnya wa qad dakhalu ma'al kufri wa hum qad kharaju ma'ahu. Dan sungguh mereka mendatangi kalian ya dengan kekufurannya dan sungguh meninggalkan kalian dengan kekufurannya juga. Id la yuradu annahum dakhalu yahmiluna syai'an. Ya, maka di sini ya sedangkan tidak dimaksudkan dalam ayat tersebut bahwa mereka mendatangi kalian dengan memikul sesuatu. Wa kharaju yahmilunahu dan juga keluar memikul sesuatu juga. Ya. Wa innama yuridu annahum takhalu kafirina wa kharaju kafirina. Sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini hanyalah bahwa mereka mendatangi kalian dalam keadaan kafir dan ke keluar atau meninggalkan kalian dalam keadaan kafir. Kemudian wa ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat ke-98 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fasabbih bihamdi rabbik ya maka bertasbihlah dengan memuji Robmu ya maksudnya apa ai musahiban hamda rabbika ya yaitu uh, beserta memuji Rob kalian Ya, jadi fasabih musahiban ham, hamda rabbika. Ya, bertasbihlah ya eh, dengan uh, bertasbih ya bersamaan dengan itu memuji Robmu. Kemudian atas yang oh, makna yang kesembilan dari huruf jarba itu adalah bimakna min. Ya, maknanya adalah min. Fatufidut tab'idha. Ya, maka membawa makna taba'id. Ya, tabaid berarti bermakna dari atau sebagian, ya, seperti min. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Insan ayat ke-6. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Aynay yashrabu biha ibadullah. Ya, yaitu mata air dalam surga yang darinya hamba-hamba Allah minum ya dari ya berarti biha itu maksudnya minha ya ai minha maksudnya minha wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wamsahu bi ru'usikum dan sapulah oleh kalian ya kepala kalian ai bi ba'di ru'usikum maksudnya adalah Ya, sebagian dari kepala kalian. Karena pada saat menyapu kepala itu tidak seluruh kepala disapu. Ya, hanya yang bagian yang disifati oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dari bagian depan kemudian ke belakang. Bukan berarti seluruh kepala. Nah, ini berarti baknya bermakna tab'id sebagian. Wal adharu ma min annaha lil ilsaqi. Ya, tetapi yang lebih tampak, lebih jelas, bahwa bak yang ada pada ayat ini itu bukan bak tabaid, tetapi bak ilsok, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan mengenai penjelasan ilsok tadi. Walaisat lit tabaidi, ya, dan bak tersebut bukan bermakna tabaid, ya, bukan bermakna sebagian. Qala benu jinnin, ya berkata Ibnu Jinni rahimahullahu ta'ala, ahlul lughati la ya'rifuna hadzal ma'na. Ya, para ulama bahasa itu tidak ada yang mengatakan bak di sini atau tidak ada yang mengetahui ya bak di sini itu adalah bak yang bermakna tabait. Ya, baknya itu ya bak ilsaq, yang menunjukkan menyapu nah, kepala. Bal yuriduhu al-fuqaha'u. Ya, akan tetapi ba yang tabaid ini itu disebutkan oleh para ulama fikih. Ya, berarti yang mendatangkan eh, istilah ini adalah ulama fikih. Kita lihat catatan kaki. Ya, unzur ini dapat dilihat di Atibyanu lil Ukbari. Ya, Atibyan buah karya Al-Ukbari, Al-Mujallad Al-Awwala, jilid pertama Safhata Fanin wa ishrina wa arba'i mi'atin halaman 422. Kemudian Hasyiatus sabani, ya Hasyiatus as saban Al-Mujallad Al-Awwal Al-Mujallad Al-Thaniya jilid kedua Safhata ihda wa ishrina wa mi'ataini halaman 221. Wa dirasatun li uslubil Qur'anil Karimi ya ya dan pada dirosat li usbulu bil Qur'anil Karim al mujallad al awwala atau ini biasanya eh, al juz al awwala jilid pertama kemudian al qismah tsaniya bagian yang kedua safhata sab'in wa isrina halaman 27 kita kembali ke atas ya tadi ini ya Kemudian al-ashiru yang ke-10, makna yang ke-10 dari makna ba adalah bima'na'an. Yang memiliki makna'an. Fatufidul mujawazata. Maka membawa faedah atau makna mujawazah, melampaui. Wa minhu qauluhu ta'ala. Dan diantaranya contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'arij ayat yang pertama. Sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi' ya, seorang yang bertanya telah ya, meminta keterangan mengenai kedatangan azab yang akan menimpa. Ya, maka di sini eh, uh, ai an adabin waqi'in ya maksudnya saalasa sa'ilun an adabin waqi'in ya bermakna an di situ Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat ke-12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim Ya eh, cahaya mereka bersinar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Ya, maka di sini uh, bi di situ itu maksudnya ai an aimanihim. Ya, di sebelah kanan mereka, melampaui sebelah kanan mereka. Ya, karena an itu makna asalnya adalah mujawazah, melampaui. Nah, kemudian ya ini adalah 10 makna dari ba. As-sadisu, eh, huruf jar yang keenam adalah fi. Ya, fi. Wa asyharu ma'aniha dan makna yang paling masyhur dari huruf jar fi adalah adz-dzarfiyatu. Ya, mengenai tentang dzarfiyah, dzaraf. Hissiyatan, ya baik yaitu berupa dzaraf yang hissi, yang konkret, yang nyata. Nahwu contohnya at-tullabu fil fasli. Pelajar-pelajar tersebut sedang berada di dalam kelas itu betul-betul berada di kelas secara hissi, ya, secara konkret nyata. Wa kaqaulihi ta'ala dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat uh, Al-Hijr ayat ke-45 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal muttaqina fi jannati wa'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam surga, ya dalam taman-taman dan di dekat mata mata mata air mata air yang mengalir. Ya, maka itu juga secara hissi, secara nyata bahwa orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam surga-surga Allah dan di dalam mata air-mata air. Wa ma'nawiyatan dan dhorfiyah itu selain hissi yang nyata bisa juga secara maknawi. Nahwu contohnya al-izzu fi ta'atillahi. Ya, kemuliaan itu ada di dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah itu bukan sesuatu yang bisa diraba oleh panca indera. Ya, maka dikatakan maknawi wa kaqaulihi ta'ala dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-179 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman walakum fil qisasi hayah ya dan dalam kisos itu ada kehidupan ya di dalam kisos itu ada kehidupan nah ini juga ini penjelasannya panjang mengenai ayat ini, namun di sini itu maknanya itu adalah e, fi di sini itu adalah zorof yang maknawi. Wa ta'ti lisababiyati. Ya, dan fi itu juga datang dalam bentuk atau makna sababiyah, menunjukkan sebab. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-178 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla." Ya, kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Ya, ini menunjukkan bahwa di sini e, fi di sini itu menunjukkan sebab. Ya, sebab bagi dilaksanakannya kisos yaitu orang-orang yang dibunuh Eh, terbunuh tadi. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallama. Dan juga uh, contoh ini ada pada uh, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu udzibatim udzibatim ra'atun fi hirratin. Ya, seorang wanita disiksa ya fi di sini maksudnya karena disebabkan hirrotin ya kucing ya yang habasatha hatta matat ju'an ya yang dikurung sampai kucing tersebut mati kelaparan nah berarti mengurung kucing sampai eh, dia mati kelaparan itu menjadi sebab eh, wanita tersebut di azab. ya catatan kaki ini muttafaqun alaihi hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al Imam Bukhari dan Muslim dari perawi sahabat yang sama Wa ila hadhil ahrufil khamsati asyara biqaulihi. Ya, dan kepada lima huruf ini itu Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan ucapan beliau lilintiha hatta walamun wa ila ila akhirih. Ai maksudnya anna hatta walama wa ila tadullu alantiha il ghayati bahwa huruf jar hatta, lam, dan ila itu menunjukkan akan intihaul ghayah ya akhir dari suatu tujuan wa min wal ba'u yashtarikani fi ma'nan wahidin dan min dan ba itu sama-sama memiliki makna yang sama yaitu apa huwal badalu yaitu maknanya badal thumma dzakara annal lama tufidu ma'nal milki Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa huruf jarlam itu membawa makna kepemilikan wasyibahihi dan yang serupa dengan kepemilikan. Wata'ti litta'diyati wa ta'lili. Dan huruf jarlam juga datang untuk bermakna ta'diyah yang muta'atikan dan ta'lil menunjukkan illah. Wa ma'na wa ta'lilun kufi Ya, dan makna dari ucapan Ibnu Malik wa ta'lilun kufi bidommil kofi ya dengan mendomahkan kof nusiba wa urifa. Ya, dihu dihubungkan dan diketahui. Thumma dzakara annal lama ta'ti zaidatan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan bahwa huruf jar itu datang dalam keadaan zaidah tambahan. Thumma kola, kemudian beliau mengatakan Wadzorfiyata stabin bibawafi. Ya, ai maksudnya ijaalid dzarfiyata wadhihatan bil Jadikanlah zorfiyah itu menjadi jelas dengan huruf jarba. Li'annaha min ma'aniha wa ma'ani fi. Karena zorfiyah itu termasuk makna-makna dari ba dan juga makna yang dimiliki oleh huruf jar fi. Kemudian waqad yubayyina nisababa. Ya, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan waqad yubayyina nisababa. Nah, maksudnya adalah eh, ai yashtarikani fi ma'na sababiyyati. Ya bahwa huruf jarba dan fi itu sama-sama memiliki makna sababiyah. Wal alifu lil itlaqi. Dan alif yang ada pada sababa itu itlaq ya, untuk menyamakan bait atau rima dari syair. Thumma saroda ma'anil ma'aniyal ba'i. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan satu persatu makna-makna dari yang dimiliki oleh huruf jarba. Wahia alisti'anatu yaitu isti'anah ya memohon pertolongan wa ta'diyatu kemudian e, eh, memuta'atikan kemudian at-ta'widu ya iwat e, memberikan imbalan wal ilsaqu ya kemudian ilsaq menempel atau menyentuh wa ma'na ma'a ya dan juga memiliki makna ma'a ailil musahabati yaitu ba yang bermakna musahabah Wa bima'na min ay at-tab'idu. Dan juga ba memiliki makna min yaitu taba'id. Ya, yaitu menunjukkan sebagian. Wa bima'na an. Ya, dan juga ba bisa bermakna an ay al-mujawazatu. Maknanya mujawazah melampaui. Wa ya'ti ta'rifuha qariban insya'allahu. Dan akan datang definisinya ya, sebentar lagi insya'allahu ta'ala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi hamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.